yang beriman bahwa mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa itu pertama dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Firman Allah fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna minal muflihin. Maka adapun orang-orang yang bertaubat dan beriman serta wa amila solihan mengerjakan kebaikan, beramal soleh, fa'asa ayyakuna minal muflihin. Maka mudah-mudahan dia termasuk golongan orang-orang yang merasakan kebahagiaan dan keberuntungan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah kebahagiaan dan keberuntungan di dalam surat Al-Qasas di atas menurut Syekh Ar-Raghib Al-Asfihani dalam kitab Mu'jam Mufradati Al-Fadhil Quran beliau menjelaskan bahwa al-falah atau kebahagiaan itu adalah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat Kata beliau, "Fad dunyawiyyu adzufru bis sa'adah allati tafibu biha hayatud dunya wal ghaniyyu wal 'azzu." Kebahagiaan dunia itu adalah memperoleh kebahagiaan berupa kekayaan materi dan kedudukan yang tinggi. Wa falahun ukhrawiyyun Wa dzalika arba'atu asya. Baqa'un bila fana wa ghinan bila faqrin wa 'izzun bila dhullin wa 'ilmun bila jahlin. Sedangkan kebahagiaan akhirat adalah ada empat yaitu kenikmatan di akhirat nanti yang sifatnya khalidina fiha selama-lamanya kemudian kekayaan dan tidak akan mengalami kemiskinan, kemuliaan tidak akan mengalami kehinaan, mendapatkan ilmu tidak akan mengalami kebodohan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, orang-orang yang beriman dan bertakwa dia akan mendapatkan kedudukan darajah yang tinggi bersama orang-orang alim atau para ulama. Firman Allah di dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11 yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan darajatin diangkat beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Derajat pada ayat di atas menurut Syekh Ahmad As-Sawi Al-Maliki di dalam kitab tafsir As-Sawi Beliau mengatakan maksudnya derajat adalah kedudukan yang tinggi dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ad-darajat fid dunya wal akhirah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah mengangkat derajat dan kedudukan seseorang karena iman dan takwanya sehingga ia disebut al-mu'min al-muttaqin bukan karena hartanya bukan karena jabatannya, bukan karena pangkatnya, dan juga bukan karena kekuasaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejarah sepanjang perjalanannya banyak mencatat orang-orang besar. Ada orang yang menjadi mulia dan besar karena pangkatnya. Karena jabatannya, karena kekuasaannya yang luas maka ketika pangkat dan jabatannya, ketika kekuasaannya sudah selesai, maka selesailah kebesarannya sampai di situ. Ada orang yang menjadi besar dan mulia karena harta bendanya, karena kekayaan yang dimilikinya. Maka ma'asyiral muslimin apabila suatu saat ia jatuh bangkrut tamatlah kebesarannya sampai di situ. Ada pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang itu menjadi mulia dan besar karena memang dibesar-besarkan. Dan berusaha setengah mati untuk mencapai kemuliaan dan kebesaran tadi. Maka ma'asyiral muslimin bila suatu saat terjadi pergeseran nilai. Lalu masyarakat mencemoohkannya maka kemuliaan dan kebesarannya pun selesai sampai di situ. Itulah ma'asyurul muslimin kedudukan dan kemuliaan. Kalau tidak bisa dasari iman kepada Allah. Kebesaran yang tidak dilandasi dengan ketakwaan. Lain ma'asyurul muslimin rahimakumullah. Dengan al-mu'min al-muttaqin yang kemuliaan dan kedudukannya memang diangkat dan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu kali orang dibesarkan dan dimuliakan oleh Allah, bagaimanapun usaha orang lain untuk mengecilkan dan mengucilkannya tetap menjadi besar dan mulia. Tetapi satu kali orang dikecilkan oleh Allah, dikucilkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah, meskipun orang satu negara mau memang, memang mau mengangkat dia kalau memang dia dasarnya hina di hadapan Allah, hina di hadapan manusia, dia tidak akan naik derajatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu juga kemuliaan dan kebesaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebesaran dan kemuliaan yang diangkat langsung oleh Allah. Nabi besar bukan karena kekayaannya. Nabi besar bukan karena harta benda yang dimilikinya. Sebab dalam sejarahnya Rasulullah tidak memiliki harta banyak. Oleh karena itu beliau dijadikan contoh bagi kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Kusairi dalam qasidah burdanya menjelaskan kepribadian beliau dengan untayan kata kalbadri fi syarafin waddahri fi tarafin wal bahri fi karamin Rasulullah itu kata beliau tinggi kedudukannya bagaikan rembulan tabah dan ulet laksana masa. Dermawan bak samudra luas biru membentang. Sehingga di dalam Al-Quran Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh teladan yang sangat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh di dalam kehidupan kita karena pribadi beliau lengkap karena keutamaan kemuliaan kebesaran beliau akhlak beliau sungguh-sungguh sempurna artinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah Jikalau kita seorang jenderal, beliau adalah nabi yang memimpin tentara di medan perang. Jikalau kita seorang kepala rumah tangga, beliau punya anak dan istri. Jikalau kita seorang guru, beliau mengajar jamaah di masjid, menjadi dosen di masjid. Jikalau kita seorang pedagang, beliau pedagang yang sangat jujur. Jikalau kita seorang mubalek, beliau juga berdakwah menyampaikan Islam kepada manusia. Balighu anni walau ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam keseluruhan itu tercerminlah uswatun hasanah. Model teladan yang sangat ideal. Maka kehabisan alasan seorang muslim yang tidak mencontoh kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ironi dan sangat kita sayangkan Jikalau seorang muslim mengambil contoh dan model pemikiran barat yang jauh dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga gaya hidupnya seperti orang barat, cara berpikirnya liberalisme, madhab ekonominya kapitalisme, cara hidupnya premisif dengan menghalalkan segala macam cara. Dia hafal ajaran tokoh-tokoh barat, tapi dia buta terhadap hidup dan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maashirul muslimin rahimakumullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarahnya bahwa beliau itu rumahnya kecil, tidurnya di atas pelepah daun kurma, kadang-kadang sampai membekas di pipinya. Sarapan paginya cuma seteguk air zam-zam Cuma sepotong roti, kadang-kadang tiga butir kurma sudah cukup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah-tengah kemiskinan Allah pernah menawarkan beliau. Ditawarkan emas dan harta benda. Rasulullah ditawari jabatan dan kedudukan. Tapi beliau menolak. Kata Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo Hai hey Muhammad, sungguh Tuhan kamu akan memberikan harta kepadamu sehingga kamu merasa puas. Maksudnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika engkau Muhammad ingin kekuasaan yang luas, kata Allah, kami akan angkat kamu menjadi raja di raja king of the king. Jikalau engkau ingin kaya Muhammad, itu Jabal Uhud sanggup menjadi bukit emas Penawaran itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semuanya ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa yang dijelaskan di dalam kitab Al-Barjanji. Warawadathul jibalu bi antakunna lahu dhahaban fa'aba. Jabal Uhud menawarkan diri menjadi gunung emas. Fa'aba beliau menolaknya. Bahkan beliau mengatakan idan ya Rabbi La ardo wa wakidun min ummati finnar. Kalau begitu ya Rabbi. Kalau memang demikian ya Allah. Apapun saja yang diberikan kepada saya kekuasaan yang luas, emas sebesar Jabal Uhud, kekayaan tak ternilai, seluruhnya tidak akan sanggup menyenangkan hati saya ya Rabbi Selama saya masih mendengar masih ada umatku yang masuk neraka. Wa wahidun min ummati finnari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata di tengah-tengah kemiskinan, tawaran harta tidak menggiurkan pikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawaran kekuasaan tidak menggiurkan hati beliau yang dipikirkan, yang dirasakan siang malam adalah keselamatan umatnya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah beberapa contoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menirunya supaya kita bisa menjadi mukmin yang muttaqin pulang sowan kehadirat Allah titel yang ada di atas pundak kita adalah titel husnul khatimah wa husnul khatimah wa husnul khatimah ja'alanallah wa iyyakum minal muttaqinal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi jannati aminin wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqalyatatil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim fala khaufun 'alaihim ولا هم yahzanun barakallahu li wa lakum fil qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin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 dunuba ikhwatina wa dunuba ustadina wa dunuba jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim was'alullaha min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis salata